Cemburu itu adalah sifat baik. Cemburu adalah sifat yang seharusnya ada pada seorang suami sehingga dia akan menjaga istrinya dan anak-anaknya dari yang haram. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bertanya kepada Sa'ad, "Wahai Sa'ad, bagaimana pendapatmu kalau engkau melihat istrimu dengan laki-laki lain?" "Ya Rasulullah, aku akan tebas dengan pedangku ini." Jawab Sa'ad radhiyallahu taala anhu. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, "Ata'jabuna min ghirati Sa'ad?" Apakah kalian terkejut dengan kecemburuan Sa'ad? La ana aghyaru minhu. Wallahu aghyaru minni. Sungguh aku lebih cemburu daripada Sa'ad. Dan Allah lebih cemburu daripada aku. Oleh karena itulah Allah mengharamkan yang haram-haram. Mana cemburu adalah tidak suka kalau istrinya melakukan sesuatu yang haram. Sesuatu yang dilarang. Dan tentunya cemburu bagi Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan keagungannya sesuai dengan ketinggiannya tidak sama dengan cemburunya makhluk tetapi makna cemburu lugatan adalah tidak suka kalau hambanya melakukan yang haram maksiat yang jelek zina dan seterusnya maka Allah haramkan yang haram-haram maka seorang suami semestinya dia memiliki kecemburuan terhadap istri dan anak-anaknya. Dia tidak suka kemaksiatan terjadi di rumahnya. Dia tidak suka kalau istrinya berbicara dengan laki-laki lain. Dia tidak suka apalagi apalagi apalagi yang lebih dari itu. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada para wanita. Yang semestinya para suami pun mengajarkan pada istrinya dan kepada anak-anaknya ayat Allah ini. Yaitu kalimat idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Kalau kalian meminta sesuatu, keperluan, maka memintalah dari balik hijab. Dzalikum atharu liqulubikum. Yang demikian lebih suci bagi kalian. Demikian pula ayat Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihin wahai nabi Perintahkanlah pada istri-istrimu dan anak-anak perempuanmu dan juga wanita-wanita mukminin agar mereka yudnina alaihinna min bihinna, agar mereka menurunkan jilbabnya ke seluruh tubuhnya menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuhnya Kata Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu ke seluruh tubuhnya yakni seluruh tubuhnya kecuali mata untuk melihat. Demikian pula tafsir Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu yudnina alaihinna min jalabi bihinna menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuhnya adalah seluruhnya kecuali mata untuk berjalan. Ikhwani fillah azza muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu pun mata yang tidak dihias dengan hiasan-hiasan. Mata yang tidak diberi ini dan itu untuk mempercantik matanya. Atau bahkan para ulama di Hijaz, di Mekah dan Madinah menyatakan kalau ada tutupan yang bisa menutupi matanya tapi dia bisa melihat keluar maka wabihi wa ni'mah itu lebih bagus lagi. Ikhwani fi din orang-orang Arab memiliki kecemburuan yang tinggi. Bahkan di Yaman yang kafirnya nggak suka kalau ada orang melihat istrinya. Sehingga dipakai hijab, pakai cadar. Padahal komunis, kafir, cemburu. Maka ini barakallahu fikum apalagi seorang mukmin muslim ahlu sunnati wal jamaah yang mengerti ayat-ayat Allah tadi yudnina alaihinna min jalabibihinna wa yasaltumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab Ikhwani fi din Allah. Jangan sampai menjadi fitnah untuk kaum laki-laki Niscaya dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah dan suaminya sebagai kawamnya juga akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena nggak ada fitnah bagi laki-laki yang lebih besar daripada wanita. Rasulullah SAW menyatakan ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala rijali minal nisa. Aku tidak meninggalkan, maknanya tidak ada sepeninggalku satu fitnah bagi laki-laki yang lebih dahsyat daripada wanita. Artinya fitnah perempuan ini sangat besar. Na'udhu billah min syarril fitnah. Wa na'udhu billah min syarri fitnatin nisa. Kita berlindung pada Allah dari jeleknya fitnah wanita. Maka jangan sampai justru istri kita yang membuat fitnah pada orang lain. Yang tadinya mengerti hijab ditutup dari mulai ujung rambutnya sampai ujung kakinya. Tiba-tiba Masya Allah meningkat. Bukan meningkat kebaikannya, meningkat kejelekannya. Jilbabnya pakai yang agak bagus. Pakai hias, hiasan di sana sininya. Matanya juga dihias Kemudian jilbab yang besar menjadi kecil, kecil, kecil, sampai akhirnya membentuk tubuhnya. Dan itu sudah dijual. Dan saya berkata, ini bukan jilbab. Ini bukan jilbab. Membentuk tubuh wanita tersebut dari depan dan dari belakang. Wallahi istasrafah syaitan. Syaitan akan merasa gembira ketika ada seorang wanita keluar dalam keadaan demikian. Karena akan bisa membuat fitnah kepada sekian laki-laki. Masa kita tidak cemburu? La yadkhulul jannata dayyus. Enggak akan masuk surga dayyus. Dayyus itu adalah seorang laki-laki yang tidak memiliki kecemburuan. Ikhwani din, a'azzakumullah. Termasuk cemburu adalah tidak suka. Marah kalau istrinya berbicara yang tidak perlu dengan laki-laki. Apakah langsung ataupun tidak langsung? Langsung lebih parah lagi. Tetapi yang tidak langsung tidak kalah jeleknya. Dengan Facebook. Dengan medsos. Dengan segala macam medsos-medsos, media sosial. Dengan berbagai bentuk yang dijuluki dengan adawatut tawasul yang kata si Abdul Rahim, Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari bukan tawasul taqatu' alat untuk memecah belah. Tawasul itu untuk menyambung, menghubungkan sekian manusia. Ternyata kejadiannya terbalik. Memecah belah keluarga, memecah belah rumah tangga, menghancurkan sebuah rumah tangga. Mengapa? Istrinya chattingan dengan siapa laki-laki entah dari antah berantah. Suaminya juga chattingan dengan seorang wanita entah siapa. Apa jadinya rumah tangga? Akan hancur dengan medsos-medsos tadi yang ternyata bukan medsos tetapi media takatur, media perpecahan, media fitnah. Apalagi yang menampilkan gambar-gambarnya Kadang-kadang tidak jujur. Dia gambarkan gambar yang paling cantiknya padahal bukan dia. gambarkan yang paling gantengnya padahal bukan dia. Terfitnah. Mengadakan janjian, pertemuan di satu tempat. Ini azakullah bukan tidak terjadi, sudah terjadi, bukan sekali, bukan dua kali, bukan seratus kali, bukan dua ratus kali. Sekian banyak terjadi. Rumah tangga berantakan, rumah tangga hancur karena medsos belum berhubungan dengan laki-laki lain atau perempuan lain, itu sudah banyak menyita waktu, sudah banyak merusak. Seperti yang kita singgung tadi di season pertama. Suaminya datang, Assalamualaikum, istrinya masih sibuk dengan HP-nya. Padahal pada perkara yang masih boleh. Saya lagi baca faedah, katanya. Terus diacuhkan suaminya datang. nggak ada waktu untuk suaminya. Seakan-akan HP-nya sebagai suami yang baru. Istrinya juga merasakan bahwa HP bagi suaminya adalah istri yang berikutnya. Ini khunibina azakumullah akan membuat kerenggangan Sadaqah Syekh. Sungguh benar ucapan Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari bahwa ini bukan media tawasul, tetapi media taqatu'. Ini bukan adawatu tawasul, tapi adawatu taqatu'. Justru memecah belah, merusak. Mana kecemburuannya? La yadkhulul jannata dayyuz Ikhwani azakumullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah pada ringkasnya, pada kesimpulannya. Bahwasanya yang akan merasakan kehidupan yang bahagia, keluarga yang sukses adalah yang saleh dan salihah, yang mukmin dan mukminah, yang beramal dengan amalan saleh, wahwa mukmin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah Siapa yang beramal saleh dalam keadaan dia mukmin, laki-laki maupun perempuan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Niscaya kami akan berikan kehidupan yang thayyib. Ikhwan fillah, azakumullah akan diberikan kehidupan yang tayyib. Dan sudah kita katakan tadi, kehidupan yang tayyib, kehidupan yang tentram, kehidupan yang bahagia, kehidupan dengan hati yang lapang, hati yang tentram, sampai kita mati dipanggil oleh Allah dengan kalimat, Ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Masya Allah. Siapa? Mukmin mukminah. Yang amil amalan saliha yang beramal dengan amalan salihah min dzakari aw unsa wa mu'min falan yuhyiyannahu hayatan thayyibah untuk bahagia tidak perlu kaya untuk bahagia tidak perlu harus punya rumah yang mentereng, punya mobil, punya ini. Enggak mesti. Bukan itu ukurannya. Tapi ukurannya di dalam hati, di dalam dada. Al-ghina, ghina nafs. Yang namanya kekayaan adalah kekayaan hati. Demikian diriwayatkan. Al-ghina, ghina nafs. Yang namanya kekayaan itu kekayaan hati. Kalau hatinya miskin, dia memiliki pesawat sekalipun dia masih merasa kurang, masih merasa miskin, masih mengeluh. Kenapa pesawat saya kok bukan Concorde? Masih merasa kurang. Kenapa bukan pesawat jet? Kalaupun sudah mendapatkan satu lembah emas, dia masih menginginkan lembah yang kedua. Walaupun dia sudah mendapatkan yang kedua, dia masih menginginkan lembah emas yang ketiga dan seterusnya dan seterusnya. Hatta zurtumul makabir sampai engkau masuk liang kubur. Gak pernah ada puasnya. Dunia gak pernah ada puasnya. Tetapi kebahagiaan itu ada di dalam dada. Hibatun minallah. Yang namanya kebahagiaan itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka barakallahu fikum. Mereka yang beramal saleh dari laki-laki dan perempuan, suami dan istri dan mendidik amalan saleh pada anak-anaknya, maka niscaya kehidupan keluarga tersebut adalah kehidupan yang baik. Akan diberi oleh Allah hayatan thayyibah yang berikutnya dari penghalang-penghalang. Keluarga sukses menuju kebahagiaan dunia dan akhirat adalah melupakan Allah Subhanahu wa taala. Ini penghalang. Kalau sudah jauh dari Allah, lupa kepada Allah, kurang zikrullah maka niscaya akan mendapatkan ma'isyatan bangka. Ma'isyah bangka adalah kehidupan yang sengsara, kehidupan yang susah, kehidupan yang sempit, gelisah, takut, gundah gulana, dan lain-lain. Ikhwan ibn Yang semua itu di dalam dada. Walaupun di hadapannya ada emas, perak, harta, benda, makanan berlimpah ruah, kendaraan mewah, rumah yang mewah, tetapi kalau hatinya dayik, harajan, ka'annama yasa'adu fis sama. Kalau hatinya sempit, sesak, seperti menaik atau naik ke atas langit, apa manfaatnya semua itu tadi? Apa manfaatnya semua dunia tadi? Nafaidah tadi. Enggak ada faedahnya. Makan gak nafsu. Minum gak nafsu. Berbaring dalam keadaan stres. Sakit apa dok? Tidak ada penyakitnya. Sudah kami periksa. Periksa lab. Semuanya bagus. Darahnya bagus, jantungnya bagus, semua bagus. Sakit apa orang ini? Naam, sakit hati hatinya sakit sempit doyikan haraja karena apa? Karena kurang zikrullah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan zikrullah hati menjadi tenteram. Hanya dengan ingat Allah hati menjadi tenteram. Jadikan rumah kamu rumah yang selalu berkumandang dalamnya qiraatul Quran, zikrullah, pengajian, zikir, ucapan subhanallah, astagfirullah, ucapan-ucapan baik. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. La taj'al buyutakum la taj'alu buyutakum kubura. Jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Fa inna syaitan yafirru min baitin tuqra fihi surat al-Baqarah. Sesungguhnya syaitan akan lari dari rumah yang di sana dibacakan surat Al-Baqarah. Jangan jadikan rumah seperti kuburan. Kuburan itu tidak ada kiraatul Quran, tidak ada sholat sunnah, tidak ada. Karena isinya orang mati. Tetapi rumah-rumah kita isinya orang hidup. Mukminun, muslimun. Mana kiraatul Quran? Mana zikrullah? Mana zikir pagi, zikir sore? Mana salat-salat sunnah? Jadikan sebagian salat-salat sunnah kalian di rumah kalian. Agar rumah kita bercahaya. Itu semua zikrullah. Jadikan rumah kita selalu bercahaya dengan zikrullah, dengan keraatul Quran, dengan salat-salat sunnah. Niscaya akan tentram rumah tangga. Karena ketentraman itu sumbernya di dalam dada. Kalau dada sang suami, dada sang istri, dada anak-anaknya adalah orang-orang yang banyak ingat Allah, tentram tenang, niscaya akan nyaman. Niscaya akan aman, niscaya akan tentram bahagia. Muncul sakinah, Allah turunkan pada mereka ketentraman. Tapi sebaliknya kalau dalam keadaan kering, jauh dari zikrullah, hati sempit, susah, selalu marah. Rumah kayak neraka. Sedikit saja ini marah, sedikit saja istrinya marah, sebentar saja yang ini yang marah, tiba-tiba anaknya ikut marah. Panas. Mengapa syaitan? dalam keadaan ada di tengah-tengah mereka. Tetapi ketika dibacakan surat Al-Baqarah, syaitan yafirru min baitin tuqra fihi suratul Baqarah. Ikhwani fi din, muslimin rahimani wa rahimakumullah. Memang kita perlu berupaya, perlu berusaha. Kita kita tidak ingkari. Usaha-usaha yang halal itu juga diperlukan maka hendaklah para kepala rumah tangga yang bertanggung jawab, para suami, hendaklah jangan malas. Karena kemalasan juga merupakan penghalang keluarga sukses. Kemalasan termasuk penghalang keluarga sukses. Nggak mau kerja, nggak mau susah, nggak mau capek, nggak mau mencari maizah, nggak mau gini. Nanti saja, nanti saja, nanti saja. Istrinya marah-marah. Kita mau makan apa? Tidak. Itu pun akan jadi pemicu. Karena memang itu tanggung jawab. Al-mu'minul qawi khairun wa ahad minal mu'minul da'if. Walikullin khair. Mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah. Masing-masing ada kebaikan. Tetapi kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan ucapannya ihrus ala ma yanfa'uk bersungguh-sungguhlah untuk berusaha pada apa yang bermanfaat bagimu dunia dan akhirat bermanfaat bagimu dari masalah dunia dan bermanfaat bagimu dalam masalah akhirat kedua-duanya ihrus ala ma yanfa'uk wa nafa' mencakup keduanya jangan malas wala ta'jaz Wala ta'jaz artinya jangan lemah. Wahai kaum laki-laki, ihrus ala ma Kalau engkau bersungguh-sungguh mencari ilmu, bersungguh-sungguh mencari maisha, bersungguh-sungguh untuk beribadah, niscaya istrimu akan semakin cinta kepadamu, melihat betapa lelahnya kamu, betapa capeknya kamu berusaha. Ketika kamu pulang, dia akan membersihkan keringatmu dengan tisunya dengan sapu tangannya akan mengatakan mau minum kopi atau teh karena melihat usahamu yang berat. Daripada selonjor di rumah, gelalang, geleleng kayak nggak punya tulang. Istrinya sumpek liatnya. Ngapain sih mas di rumah terus? Berusaha sana. Ya tidak salah. Tidak salah. Memang tugasnya dia, tugasnya seorang pemimpin rumah tangga, seorang kepala rumah tangga berupaya. Eh harus alamayan yanfa'u wa la ta'jaz. Jangan kau lemah. Tetapi kalau sudah berusaha ternyata ditakdirkan oleh Allah gagal, maka itulah yang harus diterima sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka lanjutan hadisnya Fa in ghalabaka amrun. Kalau ternyata engkau terkalahkan dengan urusan yang Allah takdirkan, maka ucapkanlah qadarullah wa ma syaa fa'al. Di sini giliran istri yang diuji. Suami sudah lulus, berupaya, berupaya, berupaya, susah, lelah, capek, ternyata gagal maka seorang istri semestinya membesarkan hatinya. Tidak mengapa, Mas. Masih ada sedikit sisa yang kemarin. Tidak mengapa. Kita akan usaha kembali. Mudah-mudahan besok berhasil. Jangan sudah capek, lelah, dimarahi sama istrinya. Dijaki maki dengan kalimat-kalimat yang jelek. Ini juga kekeliruan besar. Ikhwani din Allah. Ucapkan qadarullah wa ma syaa fa'al. Kalau sudah berupaya ternyata ditakdirkan gagal, mau apa lagi? Qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini takdir Allah dan takdir Allah pasti terjadi. Wa iyyaka walau. Hati-hati kalian dari kalimat lau. Karena lau akan membuka pintu pekerjaan syaitan. Kalimat lau itu coba kalau begini kemarin, coba kalau begitu, coba kalau begitu. Sesuatu yang tidak mungkin diulang. Sudah lewat. Kalau pakai kalau kalau seperti itu, maka niscaya syaitan akan punya peluang untuk bekerja menyesatkan, menggoda, mengadu domba ila akhirnya memang itu diperintahkan silahkan kalian berupaya berusaha dengan yang halal dan bersungguh-sungguhlah untuk menghidupi istri dan keluargamu. Karena sungguh sesuap nasi lukmah taj'al fi fimra'atik. Kata Nabi Rasulullah SAW, hatta lukmah yang engkau letakkan di mulut istrimu dicatat oleh Allah sebagai sedekah. Dinarun fi sabilillah dinar di jalan Allah, dinar untuk bukora, dinar sampai dinar untuk istrimu. Mana yang terbaik? Yang terbaik dinarun li ahlik. Dinar untuk keluargamu. Jangan dikira itu bukan sedekah. Istrimu itu tadinya orang lain, bukan siapa-siapa. Tetapi kamu lamar, kamu nikahi, kamu pelihara, kamu beri makan, kamu beri Aisyah. Apakah itu bukan sodokoh? Memelihara anak orang? Apakah itu bukan sodokoh? Ketika kamu memberikannya makan, memberikannya pakaian, memberikannya tempat, memberikannya kasih sayang ila akhiri. Hatta lukma taj'al fi fimra'atik. Hatta sesuap nasi pun atau sesuap makanan pun yang kau berikan ke mulut istrimu dicatat di sisi Allah sebagai sodakoh. La tabkhal. Jangan bakhil untuk memberikan pada istrimu. Kalau punya rezeki lebih, berikan makanan yang lebih. Bi, kok nggak biasanya Bi? Makannya seperti ini mewahnya. Alhamdulillah, Abi punya rezeki. Kenapa? Tidak hilang, tercatat sebagai sodakoh buat istrinya. Tercatat sebagai sodakoh engkau memberikan makan pada mereka. Tetapi di samping usaha-usaha, jangan lupa doa. Berarti penghalang berikutnya adalah melupakan doa. Itu penghalang suksesnya sebuah keluarga sakinah penghalang suksesnya keluarga bahagia dunia dan akhirat adalah melupakan doa. Dia berpikir pengen sukses sehingga dia pontang panting kerja ke sana kemari, malam jadi siang, siang jadi malam, dia upayakan segala macam. Panting tulang peras keringat kata orang. Sudah punya ini, tinggal itu. Sampai dapat rumah, belum kendaraan, saya harus kerja lagi terus. Lupa kalau kebahagiaan itu bukan dengan itu, dunia Yusamma ya dunia lianahu deni. Dunia dinamakan dunia karena dia itu deni. Yang rendah, di bawah. Id antum bil udwati dunia, Apa udwati dunia Di tempat yang rendah. La tusawi janaha ba'udah. Tidak senilai sesayap nyamuk pun Laukanati dunya tusawi janaha ba'udah. Kalau saja dunia ini punya nilai sesayap nyamuk saja, maka tidak akan diberikan kepada orang kafir curba syurbatama. Enggak akan diberikan pada orang kafir seteguh air pun. Kalau punya nilai, enggak diberikan pada orang kafir. Tapi lihat dunia. Diberikan pada orang kafir, diberikan pada orang muslim, diberikan pada orang baik, diberikan pada orang jelek, diberikan pada orang mulia, diberikan pada orang rendah. Semua dikasih oleh Allah. Karena tidak ada nilainya. Setelah itu lenyap fata morgana. Setelah itu nanti jannah tidak diberikan kecuali pada orang mukmin karena punya nilai yang tinggi. Enggak diberikan pada orang kafir, hanya diberikan pada orang mukmin. Ketika ditunjukkan, ketika diperlihatkan, maka mereka berkata penduduk neraka, berikan kepada kami minum minal ma' Innallaha harrahuma. Harramahum. Sesungguhnya Allah mengharamkan alal kafirin terhadap orang kafir. Ikhwani fiddin azakumullah. Maka hendaklah di dalam berupaya diiringi dengan doa. Jangan melupakan doa. Nah, silahkan berusaha. Tetapi doa itu adalah silahul mukmin ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما kebahagiaan itu dari Allah ketentraman ketenangan hati tumaknina sakinah mawaddah dari Allah Subhanahu wa taala maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala berikan ya Allah hidayah kepada kami jadikan duriyah istri-istri kami dan duriyah kami sebagai orang-orang yang saleh dan salihah, mukmin mukminah. Ikhwani fi din azakumullah. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hayatan thayyibah dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ma'isyatan dhanka. Allahumma aslih li dini alladhi huwa 'ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي اللهم اجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk meminta ya Allah perbaikilah agama kami yang itu ada pelindungan buat kami dan perbaiki dunia kami karena dunia itu ada kehidupan kami dan perbaiki pula akhirat kami karena akhirat itu tempat kembali kami dan jadikan kehidupan sebagai tambahan kebaikan dan jadikan kematian kami sebagai istirahat dari kejelekan-kejelekan. Jadi segala macam kejelekan. Hidup kita minta pada Allah agar dijadikan sebagai tambahan kebaikan. Dan kematian kita berharap pada Allah dijadikan sebagai istirahat kita dari segala macam kesusahan. Atau yang juga diriwayatkan, kalau yang tadi Rasulullah Muslim, dalam riwayat Imam Ahmad diajarkan pula doa. Minta rahmat. Lebih luas. Rahmat dalam segala sesuatu. Allahumma rahmataka arju Ya Allah rahmatmu yang kami harapkan. Fala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah jangan serahkan diriku pada diriku sendiri. Sekejap mata pun. Ini menunjukkan doa dan sekaligus pengakuan kelemahan. Aku tidak mampu ya Allah. Jangan serahkan diriku pada diriku sendiri. Aku nggak bisa tanpa pertolonganmu, tanpa bantuanmu, tanpa rahmatmu, nggak bisa. La takilni ila nafsi tarfata'in. Wa aslih li sya'ni kulli. Ya Allah perbaikilah urusanku seluruhnya. Seluruhnya. Urusan istrimu, urusan anak-anakmu, urusan keluargamu, urusan kehidupanmu, urusan pekerjaanmu, urusan aslih li. Fi sya'ni kulli La ilaha illa ant. Ikhwan Mudah-mudahan. Doa dan zikir saya akhirkan bukan berarti di dibelakangkan. Karena memang sengaja saya akhirkan supaya yang paling diingat. Yang paling diingat ketika kita pulang dari mahadarah ini, kita ingat zikir dan doa amalan saleh di samping semua perkara yang sebelumnya tadi Penghalang-penghalang harus kita hindari agar kita bisa mendapatkan keluarga yang sa'idah, sakinah, penuh mawaddah, warahmah, menjadi keluarga yang sukses dunia akhirat. Asla taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdik. an la ilaha anta wa atubu ilaik. warahmatullahi wabarakatuh.